Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat Wassalatu wassalamu ala Ashrafi khalqillahi حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا بلغ لنا مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأذهب عنا جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا كما سهلت لنا لهذه الطاعة فسهل لنا لأنواع الطاعات والقربات إنك أنت المسهل اللهم يا ربنا ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشائحنا وارحم زملاء أصحابنا وارحم أولادنا وارحم تلاميذنا وارحم المنفكين والمتبرئين والمحسنين إنك أنت الرحمن الرحيم أما بعد Hadirin dan hadirat Alhamdulillah kita masih terus melanjutkan pengajian kita sore bulan Ramadan dan pengajian kita ini adalah rentetan dari menghidupkan hari Ramadan dengan ibadah tanda kegembiraan kita dengan bulan Ramadan kerinduan kita untuk menjadi orang yang aidin faizin orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan dan kembali kepada Allah dengan pahala dari Allah maka kita lakukan ini semua pengaji dan ini adalah akan kita jadikan tradisi sampai kapanpun tempat ini insya Allah atas izin Allah selama bulan Ramadan akan selalu ada pengajian. Dan kita masih dengan kitab Tibyan karangannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di dalam tata kerama seorang guru, ustadz, penyandang ilmu ini harus ada adab dan tata keramanya. Dan sungguh ini sangat menyenangkan bab-bab ini. Karena kebetulan yang berbicara ini adalah yang meniru gayanya para guru. Kita belum pantas disebut sebagai guru, tapi kita ini hanya meniru-niru gayanya para ustadz, para guru. Semoga dengan ini kita bisa dimasukkan nanti ke golongan para guru yang sesungguhnya para ustadz yang sesungguhnya kita bukan seorang da'i yang sesungguhnya tapi kita niru-niru gayanya para da'i kita bukan ustadz yang sesungguhnya tapi niru-niru gayanya para ustadz sebab biasa yang meniru ini bisa saja nanti dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka karena kita ini kami saat ini meniru-niru ustadz mengajar dan sebagainya maka yang meniru ustadz harus berusaha untuk meniru semua akhlaknya para ustadz kemuliaan-kemuliaan akhlak para ustadz yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala harus kita amalkan semua dari kita yang mengajar di rumahnya tidak penting jamak besar jamaah atau tidak itu tidak penting selagi kita masih mau untuk mengajak orang lain maka kita niru ustadz kita berperan sebagai ustadz, berperan sebagai penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang di dalam berjuang dan berdakwah jangan nunggu banyaknya orang yang hadir, tetapi lakukanlah apa yang anda bisa sampaikan, biarpun itu hanya misalnya membaca Al-Quran atau belajar fikih tentang sholat, fikih puasa, hal-hal yang seperti itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi intinya apapun bentuknya kita semua insya Allah termasuk tergolong orang yang harus dengar bab pertama ini. Yaitu tata kerama seorang guru atau ustad, Dan murid pun harus. Karena murid pada waktunya nanti juga jadi guru. Dikatakan bahwa subhanul yom rijalul ghat. Hari ini jadi anak-anak. Hari ini jadi murid. Ketahuilah santri-santri khususnya kamu belajar di tempat ini, khusus santri di dalam, kamu belajar di tempat ini. Harus lebih memegang akhlak-akhlak yang barusan atau beberapa waktu yang lalu disebutkan oleh Imam Nawawi. Jangan menunggu jadi ustadz kalau pengen bermanfaat ilmunya. Sekarang harus berakhlak yang mulia. Sebab mau tidak mau, dengar ini, mau tidak mau orang akan mengedepankan kamu. Mau tidak mau orang akan menyuruhmu. Mau tidak mau. Jadi kamu harus siap betul mulai saat ini belajar yang sungguh-sungguh. Menghafal, mengamalkan ilmu paling penting. Sedikit demi sedikit kamu amalkan, maka nanti akan menjadi amal yang banyak, jadi bukit. Jadi harus berakhlak yang mulia, menghargai orang lain, menghargai teman. Kalau kamu pulang nanti, pasti ini karena tabiatnya orang muslim itu adalah rindu ustad karakter watak orang muslim rindu ustad kalau ada orang nyantri pasti biarpun goblok kayak apa di rumah kadang-kadang masih suruh ngaji tahu goblok kalau di pondok ngeliwet terus ya masih dipercaya lah ini tanggung jawab besar jangan sampai kamu nipu orang nanti di rumah jadi mau tidak mau orang pasti ngedepankan kamu baik itu jadi khotib baik itu jadi suruh ngisi pengajian atau yang lainnya tapi kata Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Tingkah lakumu yang sedep itu tingkah lakumu yang manis, yang bagus itu lebih fasih di dalam mengajak orang. Lebih teteh di dalam mengajak orang daripada omonganmu yang banyak. Maka ini harus diamalkan. Sedikit ilmu ini diamalkan tapi itu yang mengundang kerinduan orang untuk dengar omonganmu. Tapi kalau omongan belum tentu mengundang untuk mengikuti kita. Tapi kalau sudah tingkah laku yang baik, pasti akan menjadikan itu semua penyebab orang lain dengar omonganmu. Ini adalah untuk para santri. Dan yang lainnya, semoga Allah memberikan kepada anda semua ilmu yang manfaat. Sebesar sebanyak apapun atau sedikit apapun yang anda peroleh, maka ketahuilah selagi itu manfaat, tetap menjadi besar nilainya di hadapan Allah. Maka kitab ini harus benar-benar dipegangi, diamalkan, direnungi satu persatu. Kita sudah sampai kepada faslun fasal. Wayambahi dan seyogyanya lahu bagi seorang guru atau ustad. Itu ayar fuk, punya kasih sayang. Biman kepada orang yakra'u alaihi yang belajar kepadanya. Memang yang ada di dalam hatinya harus ada kasih sayang. Kasih sayang melihat masa depannya nanti. Kasih sayang akan besar tanggung jawabnya. Maka kerasnya seorang guru di dalam sebuah pendidikan sebetulnya itu kasih sayang. Kenapa kalau ngelanggar dicambuk? Ayah saya saja nggak pernah menyambuk. Ya sudah, jangan mondok. Karena seorang guru mencambuk murid karena pengen bahwasanya ini nanti kalau keluar jangan sampai jadi ulama su ulama yang jelek. Kenapa harus dihukum di pondok? Kenapa harus ditekesi di pondok? Ada orang dihukum di pondok, alhamdulillah di sini tidak ada dan insya Allah seterusnya tidak ada. Dulu pernah kita sama-sama ngurusi pesantren karena kita waktu mondok. Itu ada orang kalau dihukum tuh protes karena apa? Bapak saya yang merawat saya mulai kecil sampai sekarang nggak pernah mukul saya. Lah kok ustadz berani mukul-mukul saya? Oh, lah ada. Kalau ndak mau dipukul ya sudah pulang. Jangan mondok di sini. Karena pondok ada aturannya. Jadi ternyata pukulan Ustadz bukan pukulan menghancurkan. Hanya cambuk beberapa, hanya agar orang ini bangkit. Nanti saya laporkan ke hak asasi manusia. Ya. <laughs> Ada Ustadz mencambuk, dilaporkan hak asasi manusia ini. Kuyonan. Hak asasi manusia itu hak asasi syaitan yang dilindungi. Islam itulah yang melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sesungguhnya adalah Islam. Selain Islam tidak melindungi hak asasi manusia. Baik. Makanya ada hukuman ini. Itu tanda kasih sayang. Wa yurahibabihi menyambut. Siapapun yang belajar akan kita sambut. Jangan ditunda besok saja belajarnya. Oh tidak, diberi kesempatan belajar ngaji ini kesempatan bebas. Makanya pintu di pesantren ini terbuka. Yang mengaji sifatnya ngaji pulang pergi umum terbuka, Mengaji mangga. Majelis kita juga ada banyak selain di hari di sini juga di tempat lain ada. Jadi harus kita ini terbuka. Dan kita harus tutup mata dengan niat jelek. Karena yang datang ke pondok tidak boleh, tidak harus orang-orang baik semuanya kan. Namanya pesantren. Ya ada bekas penjahat, ya Alhamdulillah bekas. Daripada bekas santri. Nah, tidak apa-apa yang datang. Makanya kita tidak menuduh. Biarpun ada kadang-kadang ya kita harus sedekah dipaksa. Sesuatu dibawa pulang sama orang. Ada apa ya hilang. Ini ya itu memang kalau orang pengen sengsara ya berbuat jahat di pesantren itu nanti. Kasihan sebetulnya. Kita tidak bisa memaafkan kalau barang pondok di bawah. Kalau barang pribadi mungkin kita bisa maafkan itu duit saya, itu pulpen saya, ini saya. Saya memaafkan. Tapi kalau ada orang mengambil barang pondok, makanya kita keras dengan barang pesantren. Siapapun mengambil barang pesantren tidak diperkenankan. Karena apa? Kami tidak bisa mewakili untuk memaafkannya. Sebab orang meletakkan sesuatu di pondok ini adalah untuk kepentingan pondok, lah kok dibawa. Gimana kita memaafkannya? Justru kita akan dituntut, kami telah tidak amanat. Makanya pemulung tidak boleh masuk. Ini bukan karena apa? Takut terjadi apa-apa. Semua yang ada di pondok ini adalah miliknya pesantren. Sampai kayu, yang berantakan kayu bekas-bekas ini adalah, jangan dianggap, ini adalah tidak ada nilainya. Tanggung jawab bagi yang ngurus pesantren. Kalau ada orang butuh tidak boleh diambilkan dari barang-barang itu. Yang punya duit kiainya itu membayar, beli ke tempat lain ini kasih duit. Jangan barang pondok dipreteli dikasihkan orang. Kiai baik bener. Tapi duit barangnya orang yang dikasihkan. Ketua DKM masjid, oh baik, tapi duitnya masjid dibagi-bagi gimana yo? Jadi tidak diperkenankan. Makanya semua barang yang ada di pesantren ini amanat. Nah, ini ini termasuk amanat bagi orang yang ngurusi pondok. Kalau ada orang butuh, tidak boleh mengambil. Misalnya butuh kayu bakar. Nah, ini juga ada kejadian. Tidak kita ambilkan, biarpun banyak kayu bakar. Kayu bakar itu hanya untuk membakar tungku untuk masaknya anak santri. Kalau ada orang butuh, kita ambilkan dari duit. Selain duit pondok, kita belikan kayu bakar. Nah, ini. Ada beberapa seperti itu. Kita bilang sama anak-anak kita, kalau ada orang, jangan diambilkan dari barang pondok. Susah ngizinnya. Termasuk di sini juga tidak menerima bantuan untuk yatim piatu saja. Karena kami takut baginya gimana repot. Ada yatim piatu memang. Berikan kepada anak pondok beres nanti. Sebab yatim piatu tidak Anda beri pun yang lain juga ada yang memberi. Jadi diberikan umum. Kalau sudah khusus ada seman. Berapa banyak orang menyumbangan beras, nyumbangan duit tapi untuk yatim piatu kembalikan saja. Sebab kita bingung kalau sudah untuk yatim piatu ini adalah ibah khos khusus. Tidak bisa kita berikan kepada selain yatim piatu. Jadi tambah repot kita ini yatim piatu ini Tidak, tidak semuanya seragam, Tidak ada yatim, tidak ada piatu di sini. Anak saya semuanya, selesai. Jadi kalau mau ngasih kasih. Tapi jangan pakai ini yatim piatu, ini untuk fakir, ini ah enggak. Jadi kasihkan untuk pesantren lebih manfaat nanti. Tapi kalau sudah yatim piatu ini juga amanat. Kita pun harus seperti itu. Ini adalah harus. Wa yuhsin ilahi. Seorang guru, maka ini maka dari itu setiap yang datang mangga. Terserah niatnya kayak apa Majelis seperti itu. Rasulullah tidak pernah membatasi yang masuk ke sini hanya orang-orang yang begini. Oh, tidak, ada orang jahat bawa pedang mau bunuh Rasulullah. Ada orang Badui datang ke tempatnya Rasulullah nggak pernah dilarang. Sebab apa? Bisa saja orang melihat Rasulullah langsung sadar. Bisa saja melihat barokah Rasulullah pesantren ini kan barokahnya Rasulullah. Masuk pesantren mula-mula pengen berbuat jahat. Kok suasana lain? Karena didoakan oleh para orang-orang soleh berubah, bisa. Maka tidak kita larang. Nanti yang ngurusi Allah sendiri, kita tidak usah pusing-pusing. Sebetulnya yang namanya pesantren nggak perlu satpam tuh, nggak perlu pagar, nggak perlu semuanya. Karena ini adalah milik Allah SWT. Ada saja hukuman pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sepengetahuan kita. Dan ini adalah para guru menyebutkan terbukti kalau seperti ini. Makanya harus lapang. Semuanya boleh masuk. Jangan sampai ada orang bejat masuk ketakutan. Padahal justru di saat mereka masuk, bisa saja bisa berubah saat itu. Ada orang datang ke Rasulullah membawa tidak nampakkan pedang. Tiba-tiba saat itu menarik sorbannya Rasulullah dengan kurang ajar. Para sahabat Nabi ingin membunuh orang itu, dilarang oleh Rasulullah jangan. Dia berbuat seperti itu karena belum tahu aku. Malah dibawa ke kamarnya Rasulullah. Diajak ngomong yang manis, yang di luar siap-siap dengan pedang. Para sahabat Nabi nyiapkan pedang. Kalau sampai dengar Rasulullah jerit, bakal masuk dibunuh orang itu. Sampai di dalam kamarnya Rasulullah dikasih tahu kamu pengen apa. Ini ambil kalau kamu mau. Rupanya melihat akhlak Rasulullah yang sejuk itu. Tiba-tiba berkata aku mau ikut kamu saja. Ya sudah kalau begitu kamu bersyahadat. Setelah berasyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasul mau keluar. Ditahan Rasulullah. Jangan keluar sendirian. Kenapa? Ya Rasulullah, kalau kamu keluar sendirian, orang di luar itu belum tahu kalau kamu Islam. Bisa dipedang kamu nanti keluar biar aku temani. Dibonceng oleh Rasulullah, para sahabat Nabi bingung sampai sebagian pedangnya pada berjatuhan. Ya Rasulullah, ini tadi waktu mau masuk mukanya muram serem ngerikan, tapi sekarang keluar kok cerah ceria. Ada apa ini? Baik, ini melihat nurnya Nabi Muhammad, cahaya hidayah masuk ke dalam hatinya karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad berkata, coba kalau tadi kamu pukulin, pasti dia lari terfirit firit Pertama, dia lari terpiri-piri, nggak akan ketemu lagi dan tidak akan masuk Islam. Lah ini terbuka Rasulullah SAW. Lah ini sebagai seorang guru kayak Rasulullah rahib terbuka. Wa yuhsin ilaihi bihasabi halihima. Dia berbuat baik kepada santri tersebut, murid bihasabi halihima disesuaikan dengan keadaannya. Keadaan guru harus tahu. Jangan mentang-mentang guru menghormati murid sampai habis-habisan. Ya, sampai wah Artinya harus tahu keadaannya. Sebagai seorang guru harus bisa menghormati murid. Tapi ada batas, ada ada aturannya kadarnya. Waqat rawaina dan kami telah meriwayatkan an Abi Harun dari Abi Harun Al-Abdi. Kunna na'ti Aba Sa'idin. Kami datang kepada Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Wa maka berkata Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Marhaban wasiyyati Rasulillah. Marhaban ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulillah. Subhanallah. Kalimatnya Sayyidina Abi Sa'id al qudri Marhaban selamat datang dengan wasiatnya rasulillah Siapa wasiatnya Rasulullah itu? Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kal sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna nasa lakum tab'un Orang itu ikut kepada kamu semua. Wa inna rijalan dan sungguh ada beberapa orang laki-laki ya'tunakum datang kepadamu min aqtaril ardi dari penjuru negeri yatafaqqahuna fid dini ingin belajar agama. Wa idza atau fa idza kum kalau mereka datang kepadamu fastausu bihim khaira apa wasiat Nabi Muhammad? Perhatikan yang baik sama mereka. Ini adalah wasiatnya Rasulullah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi para tulabul ilmi, para jamaah, santri itu wasiatnya Rasulullah kepada para ustadz. Hei para ustadz, seolah-olah begitu Rasul ngomong. Awas, akan datang dari penjuru negeri orang-orang yang belajar darimu. Perhatikan tuh, hormat itu. Wasiatnya Rasulullah SAW. Warawaina nahwahu dan kami juga meriwayatkan semacam itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala fi Musnadid Darimi dalam Musnadnya Imam Darimi an Abi Darda radhiyallahu anhu dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Selesai. Faslun fasal. Jadi ini adalah perlunya seorang guru mengerti kadarnya seorang murid, kemuliaan seorang murid harus menghormati. Jadi tidak saja seorang murid menghormati guru, tapi ternyata guru pun punya kewajiban menghargai murid, menghormati, mentarhib, menyambut kedatangan murid. Hanya mungkin berbeda-berbeda tentang cara menghormatinya. Ya, termasuk menghormati murid adalah melapangkan majelis, mem ya, menjadikan tempatnya nyaman. Sebisa mungkin seperti itu, tapi semuanya harus kadar kemampuannya. Jangan maksain saya pengen punya majelis full AC dan sebagainya. Ini belum apa-apa nanti bisa bangkrut duluan, nggak bisa ngajar nanti ya. Ini tidak usah full AC, AC alam dulu nggak apa-apa. Sini nyicil pakai kipas angin. Insya Allah nanti dicat, nanti insya Allah bagus. Nah, ini pada waktunya nanti insya Allah bagus semuanya nanti. Pelan-pelan ini menghormati tamu. Kita pengen menghormati tamu ini. Subhanallah ini karpet sudah ada. Ini ada pelan-pelan. Ini nanti insya Allah cat. Ini depan tok sudah rame nanti. ada nanti juga kita banyak pengajian kita kalau kita sudah punya tim khusus semua pengajian kita akan diabadikan dalam bentuk uh, eh, CD agar bermanfaat panjang karena kita belum bisa memproduksi banyak paling sesaat-sesaat saja ada permintaan kalau memang seandainya terus rutin dalam setiap pengajian ahad khususnya atau sabtu ahad itu diabadikan jadi nanti kita punya silsilah yang panjang itu itu bisa jangka panjang zamannya zaman media zamannya zaman komputer jadi kadang-kadang Orang kalau harus hadir pengajian masih malas, Tapi kalau sudah langsung dikirim ke rumahnya mau melihat ini. Baik. Fasulun fasal. Wayambahi dan seyogianya bagi seorang guru itu ayyabdula lahumun nasihata. Ayyabdula memberikan. Yabdul memberikan. Lahum kepada mereka para murid al-nasihata nasihat. Senang mengingatkan, memberikan nasihat. Wa inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, "Ad-dinu agama itu adalah an-nasihatu." Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihah. Kalau mereka para sahabat Nabi bertanya, "Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Lillahi wa likitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa amatihim rawahu muslim wasiat bagi Allah atau untuk Allah maksudnya untuk itu bagaimana akan dijelaskan untuk kitab-kitab Allah untuk utusan Allah dan para imam-imam para kiai-kiai ulama kaum muslimin wa amatihim dan orang-orang awamnya untuk menerjemahkan sederhana hadis ini begini, nasihat itu adalah dari Allah sebetulnya. Melalui kitab-kitab suci yang diturunkan. Ini ada yang kurang hadisnya. Walillahi wali malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wali rasulihi. Dan kepada utusan Allah. Kemudian dari utusan Allah disarai, diterjemahkan, dijelaskan oleh la'immatil muslimina para imam-imam, para ustadz-ustadz wa'amatihim untuk disampaikan kepada orang awam. Wa minan nasihati lillah termasuk nasihat kepada Allah taala wali kitabihi dan mengenas memberi nasihat kepada kitab Allah. Gimana kita nasihati Allah? Dan nasihati kitab Allah itu maksudnya gimana? Ikramu qari'ihi wa talibihi. Yaitu dengan cara menghormati ustadznya dan santrinya. Semua orang yang menuntut ilmu agama perlu kita hormati kalau kita menghormati Allah. Yang mengajar dan yang belajar itu wasiat Allah. Wa irsyaduhu ila maslahati dan menunjukkan kepada murid tersebut kepada yang maslahat. Wa rifqu bihi dan penuh kasih sayang kepada Musa murid tersebut wa musa'adatuhu dan membantu murid tersebut ala talabihi untuk menuntut ilmu bima amkanahu sebisa mungkin. Wa ta'allufu qalbi talibi dan melembutkan hati para murid agar ngerti kasih sayang dan saling menghormati. Tidak cukup mengajar tok, enggak. Tapi harus dilatih. Makanya kalau ngelihat watak keras, watak cuek, watak enggak perhatian, guru itu harus perhatian. Ada orang belajar itu tidak pernah tersentuh hatinya, maunya hanya ngaji. Sehingga ada orang pinter tapi Masya Allah, lidahnya juga tajam. Hafal Al-Quran, lidahnya tajam karena tidak pernah terdidik masalah hatinya. Maka perlu di sini, hati ini penting. Makanya diajari bagaimana menghormati sesama. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Menghormati sama teman ini penting, kasih sayang. Kalau ketika melihat temennya yang bodoh, deket itu bantu, pahalanya gede nih. Kalau ada orang pinter di pondok, kok nggak mau bantu temennya yang bodoh, itu dijamin di luar tidak bakal mau dakwah. Kalaupun mau dakwah, pasti urusan duit itu nanti. Karena apa? Di dalam pesantrennya itu kan dakwah, itu latihan dakwah. Ada yang bodoh, goblok, bebel, ini diajari. Lumayan, sebelum saya keluar ke masyarakat, saya harus belajar nih telaten ngajari. Maka semakin kasih dan sayang kepada teman-temannya, maka ketahuilah itu tanda orang yang akan berhasil nanti di masyarakat, di hadapan Allah berhasil. Wa yakuna samhan bitta'limihi fi rifkin. Lapang dada, mudah memaafkan di saat urusan-urusan pribadinya ya. Ya barangkali ada jamaah yang tidak ada, kurang ajar ya, maklumlah yang kalau ustadz kurang ajar nih punya ilmu kok kurang ajar salah gede kan tapi kalau ada tak jamaah santri yang masih kurang adab lah ini yang harus dibetulin tapi tidak jangan sampai difonis nih ah sana enggak tapi semua ada marhalahnya marhalah itu ada masa-masanya ada waktu-waktu tertentu wa bihi lembut dalam mengambil hati mereka wa lahu memacu memberi support memberi semangat lahu kepada sang murid alat ta'allumi untuk menuntut ilmu. Wayambahi dan seyogianya guru itu juga harus sering ayudhakirohu mengingatkan murid tersebut. Fadilata keutamaannya menuntut ilmu agar semakin semangat. Liakuna agar menjadi sababan sebab finasyatihi semangatnya. Wazia ziyadatan fi rahbatihi akan semakin tambah kemauannya untuk belajar wa yuzahidahu fid dunya agar semakin zuhud kepada dunia tidak gandrung cinta dunia wa yusrifuhu anir rukuni ilaiha sehingga ia yusrifuhu dipalingkan dari cenderung kepada dunia enggak cenderung lagi ke dunia wal iktiror biha jangan sampai ter, wal iktiror biha fi rahbati wal iftirari biha. Mana? Liyakuna min asati. Anil rukuni anil iftirari biha dan menjauhkan dari tertipu dari dunia. Wa yudzakirahu dan daknya seorang guru mengingatkan sang murid annal istighala bil Qur'ani sesungguhnya orang yang sibuk dengan Al-Qur'an wasairil ulumi syar'iyyati dan segala ilmu agama harus diketahui oleh para murid bahwa yang sibuk dengan Al-Quran dan segala urusan agama itu watorikul hazimina itu adalah jalan hidupnya orang-orang yang bersemangat mencari ridho Allah wa ibadillahil arifin dan itu caranya para kekasih-kekasih Allah para waliullah wa anna yang demikian itu rutbatul anbiya pangkatnya para nabi pangkatnya para nabi sampai Nabi Muhammad menyebut kalau sudah jadi ulama warasatul anbiya pewaris Biarpun tidak jadi nabi, tapi punya pangkat seperti itu. Salatullahi wassalamu alaihim. Semoga salawat dan salam Allah terlimpah kepada mereka, para nabi. Baik, ini saja insyaAllah. Atau satu lagi. Wayambahi dan seyogianya ayahnu. Seorang guru itu punya kasih sayang ala talibi kepada murid wa ya'tani dan memperhatikan bima bimasalihihi dengan kepentingannya ka'tinaihi seperti perhatiannya dia bimasalihi nafsihi dengan kepentingan dirinya sendiri wa masalihi waladihi dan kepentingan anaknya enggak bedain antara kebutuhan dirinya dan kebutuhan murid dan kebutuhan anaknya bahkan subhanallah kami menemukan seorang guru lebih mementingkan santrinya daripada mur anaknya sendiri lebih mementingkan santrinya daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Ini cerita juga suatu ketika Al Habib Umar bin Hafid waktu zaman pertama tama anak Indonesia di sana kan masa-masa kering nih. Suatu ketika anak-anak itu kehabisan makan. Ini cerita dari murid beliau sendiri. Kehabisan makan, makannya itu kan roti sama apa gitu. Setelah kehabisan makan, yang ngadep ke dalam ke rumah beliau untuk diberi tambahan karena nggak cukup. Ada beberapa anak nggak dapat. Setelah itu diberi makanan yang dimakan oleh beliau sekeluarga. Ternyata apa? Makanannya lebih parah kondisi keadaannya daripada yang diberikan kepada murid. Yang diberikan kepada murid roti yang masih seger ternyata yang tertinggal di dalam rumah beliau adalah roti kering dicelup dengan teh zaman itu. Jadi justru mementingkan anak muridnya. Itulah tanda bahwasanya ilmu-ilmu bakal manfaat kalau diambil dari orang-orang seperti itu. Jadi yang di jadi tetap dipikir keadaan murid seperti apa. Memuliakan murid. Itulah sifatnya seorang guru yang sesungguhnya. Wa yajril muta'allima dan memperlakukan seorang yang belajar itu majrawalati seperti anaknya. Fi syafaqati alaihi di dalam kasih sayang kepadanya. Wal ihtimami dan memperdulikan bimasalihi dan kepentingannya. Wasabri ala jafaihi dan sabar terhadap perilakunya yang enggak beradab. Wasu'i adabihi dan tata keramanya yang enggak baik. Wa dan banyak memberikan uzur Fikillati adabihi karena kurang baiknya tata keramanya. Kiai harus lebih banyak memaafkan kalau ada jamaah kurang adab. Mungkin ada yang bertanya caranya enggak benar. Mungkin ya namanya orang pengen baik kan belum baik. Kalau sudah baik ngapain datang ke majlis Bakal ngajar tuh orang kan gitu. Jadi yang namanya jamaah, santri itu mesti ada kekurangannya. La siyama idza kana sinni kecuali masih kecil. Harus diberi tempo sekali, dua kali, tiga kali. Dilembutin kalau perlu Masya Allah. Sampai kalau memang ternyata kita tidak mampu, kalau ini kasusnya kasus buah pesantren, ya dikembalikan kepada orang tuanya. Tapi tidak serta-merta baru pelanggaran sekali, dua kali langsung. Harus ada kasih sayang. Pertama dibiarkan, kedua diingatkan, ketiga diingatkan dengan cara yang halus. Setelah itu baru nanti dihantarkan, ya sudah kalau tidak bisa, kamu boleh pulang. Baik. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini ada sisa waktunya untuk bertanya. Semoga Allah berikan kemanfaatan kepada apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami persilahkan dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. الله warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah minta dijelaskan siapakah sabi fi sabilillah itu dalam surat At-Taubah. Kemudian yang kedua, saya mendengar pembicaraan mahasiswa tentang istilah hadis yang berkaitan dengan masalah yang bersifat kontemporer. Hadis yang berkaitan dengan masalah kontemporer. Kemudian yang kedua hadis yang berkaitan yang bersifat dengan, yang bersifat klasik. Nah saya kurang paham kurang ngerti barangkali eh, Buya siap menjelaskannya. Uh, itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Buya yang saya hormati, eh, saya ingin menyanakan. Eh, sebenarnya saya kurang paham mengenai pernyataan Buya yang mengatakan bahwa dibolehkannya membaca Al-Quran di kamar mandi. Apakah hal tersebut memang ada dalilnya, hadis atau firman Allah, atau tentang riwayat sahabat Nabi yang pernah melakukan hal tersebut, atau bagaimana? Karena kalau menurut saya pribadi, bu ya, yang notabene saya awam banget ya, Bu ya. Eh, mungkin pengetahuan agama saya nggak ada apa-apanya sama Buya. Makanya saya ingin bertanya apakah hal tersebut justru tidak melecehkan Al-Qur'an sendiri? Gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat terawih itu kan eh, antara baris-baris itu suka ada lowong bu ya. Saya berusaha untuk mepet kanan, mepet kiri karena kalau ada jarak itu ada setan di dalamnya. Kalau di samping udah mulai orang bangkit, saya pindah ke dalam supaya berdekatan dengan kiri kanan. Cuma kadang-kadang orang itu untuk berdekatan itu masih lowong-lowong gitu. Misalnya, eh, tolong ibu ke sini gitu, atau tolong ibu enggak eh, enggak apa-apa deh di sini aja gitu. Nah, eh, yang saya tanyakan nanti kalau tidak dempet gitu, di tengahnya ada setan. Setannya itu pengaruhnya mengganggu kepada orang yang sholat itu setelah sholat taraweh atau gimana? Maksudnya ada setan di tengah-tengah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang salah satu dari orang yang berhak menerima zakat adalah fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Siapa orang yang berada di jalan Allah? Tanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah menyebut al lawzah orang-orang perang. Orang yang perang, perang itu, perang lagi perang itu dengan pedang perang lagi dengan musuh yang kafir harbi. Dan setelah itu dijelaskan oleh ulama, langsung Rasulullah mungkin kita ini nggak bakal cepat faham ya, perlu penjelasan dari para ulama. Sebab kalau ulama itu yang dilihat ratusan hadis. Sehingga kita menemukan di kitab fikih yang dijelaskan oleh para ulama yang disebut mereka itu adalah para huzah, orang-orang ahli perang yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah yang tidak tertulis nil murtazikoti di kantor pemberian gaji. Siapa mereka itu? Berarti orang yang perang sukarela. Biarpun dia kaya raya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Orang perang di jalan Allah. Dihormati sampai berhak menerima zakat. Dan hal ini tidak perlu kita perlebar sampai kepada ustadz. Alasannya ustadz visabilillah. Ini musibah. Musibah kalau sudah ustadz. Memang ada pendapat-pendapat yang mencoba dihadirkan. Tetapi ini tidak pernah ditulis oleh ulama-ulama gede. Sekelas Al-Bayjuri, Asbakar Syato, Nawawi. Ini tidak pernah membahas guru. Padahal Imam Nawawi sendiri bukan orang kaya. Ibaratnya begitu. Jadi bukan kiai atau ustadz. Sebab kalau yang namanya Kan disebutkan bahwasanya seorang mengajar itu juga visabilillah. Ada hadis Nabi As-Sa'ili nafakati visabilillah. Hadis sahih bahwasanya orang yang berusaha mencari nafkah itu juga visabilillah. Jadi semua orang boleh dapat zakat nanti ya. Asalkan mau kemana Pak? Cari nafkah. Sini kan dapat zakat. Ya, visabilillah juga tuh. Ada hadis Nabi akan kita berikan kepada orang seperti itu. Musibah, tanyakan kepada ulama. Ulama itu mengatakan bahwa yang dimaksud visabilillah itu hanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah perang dan mereka yang tidak mendapatkan gaji dari negara. Maka mereka yang berhak mendapatkan ke apa zakat. Jangan sampai nanti guru-guru kiai-kiai mendapatkan zakat karena kekiaiannya. Itu adalah yang harus kita hindari. Tetapi kalau kiai itu melarat, tolong diperhatikan lebih dulu. Kiai melarat. Banyak kiai melarat, subhanallah. Subhanallah itu lebih giat daripada kiai kaya. Dan kita menemukan, ustadz-ustadz melarat lebih giat dari kisat kaya. Dihitung pas-pasan, sampai istrinya tuh kadang-kadang bingung di rumahnya tuh. Mungkin juga istrinya sampai membantu cari nafkah. Karena apa? Begitu semangatnya ustadz untuk berdakwah sana kemari. Sampai kendaraan motor saja nggak punya. Punya sedikit sudah untuk dakwahnya lagi. Lah orang kayak begini ini berhak untuk menerima zakat tuh, jangan sampai salah. Tapi bukan karena keustatannya, bukan karena kekiaiannya, tapi karena kefakirannya banyak. Dan di Cirebon banyak kiai-kiai yang fakir harus diperhatikan. Tapi kalau kiai kaya, jadi mendapatkan zakat bukan karena kekiaiannya, tapi karena kefakirannya. Ini tolong dijelaskan. Sehingga harus benar-benar maka sudah kami kemarin tadi siang tadi pagi kita sebutkan juga cerita tentang zakat. Ada orang ngirim zakat ke pondok ini. Tidak, pondok di sini juga tidak nerima zakat. Masjid tidak boleh nerima zakat. Tetapi masjid, panitia masjid boleh membagikan zakat. Termasuk kami di sini. Ini pondok tidak boleh nerima zakat. Dan kita pun tidak perlu menerima zakat. Tidak boleh nerima zakat. Karena Alhamdulillah ada, Allah mencukupi. Bagaimana harus nerima zakat? Tapi kalau ada orang titip zakat ke sini, ngumpulkan zakat di sini, itu titip kita yang membagi. Ini juga pernah terjadi dua sebelum kita pindah ke tempat ini itu ada Ramadan akhir itu ada orang titip duit amplop-amplop begitu. Kemudian beras kok tiba-tiba ada beras banyak di depan rumah tuh apa? Katanya apa? Zakat untuk Buya. Salah. Dan kadang orang nyalami Buya ini duit zakat. Jangan. Zakat tidak boleh diberikan kepada kiai atau pesantren. Kecuali kiainya melarat. Sehingga kita tambah bingung, dari mana ini cari dilacak? Maksudnya gimana? Kalau untuk kami tidak nerima. Tapi kalau kami suruh bagi, akan saya bagi ke tempat yang tepat. Karena banyak di antara kita, bersama kita itu ada orang sakit, melakukan pengobatan, fakir. Itu ada, kita punya data-datanya. Ada orang yang makan saja nggak cukup, kita ada. Maka zakat-zakat yang diberikan ke kita, kita tanya, bukan untuk kita. Untuk pondok pun tidak. Karena sudah ada sendiri catatnya pondok dari duit bukan zakat. Makanya kalau ada orang ngirim zakat salah. Berapa banyak orang ngirim zakat kita kembalikan, kita tanyakan, ini untuk pondok atau untuk apa? Untuk pondok. Kalau untuk pondok enggak, kembalikan. Niatnya dirubah. Kalau saya harus membagi boleh. Bagi, ini baik. Jadi jangan sampai diperlebar. Sebab ini bermasalah besar di sebagian kota di Jawa Barat ini kiainya tok yang dapat. Bahkan kiai kadang-kadang bangga-banggaan, apalagi zakat fitrah. Kalau sudah hari raya itu bisa beli motor, itu zakat. Karena apa? Semakin banyak zakatnya itu jamaahnya semakin gede. Bangga-banggaan. Lah kalau orang fakir saingan sama kiai pasti kalah tuh ya. Orang fakirnya bisa nggak dapat apa-apa nanti. Mau saingan sama kiai, wah nggak bisa. Omongannya kiai manti, waduh hebatnya nih jadi tidak tidak perlu. Dan kemudian kalau kita memberikan kiai sebetulnya dengar dari uang zakat itu keterlaluan. Kiai itu memberikan kepada kita ilmu. Ilmu itu kan cahaya. Sementara uang zakat itu kotoran. Kok tega memberi kiai dari uang zakat? Secara akhlaknya. Kalau ada kiai di kampung kita yang fakir, jangan diberi dari uang zakat. Kalau bisa, sumbangan spesial dari kita. Hibah, ini infak, sedekah, sunnah, kiai. Bukan dari duit zakat. Semestinya begitu. Cuman karena mungkin kita kelas pelit, tidak apa-apa. Diambilkan dari duit zakat kepada kiai yang fakir. Semestinya kiai jangan diberi duit zakat. Cucunya Rasulullah tidak boleh menerima uang zakat. Sayyidina Hasan tuh makan uang zakat, kurma zakat. Oleh Rasulullah dicongkel kayak mencongkel najis dari dalam. Uh, uh, dikeluarkan. Fa innaha min ausahi amwalin nas, karena itu dari kotoran hartanya manusia. Lah kok orang rebutan zakat kan aneh, kiai lagi yang rebutan zakat. Ini cucunya Rasulullah dilarang. Sampai hari ini pendapat yang dikukuhkan, Bani Hasim, Bani Mutalib tidak boleh menerima zakat. Karena apa? Ini adalah orang-orang keturunan mulia, jangan diberi kotoran. Baik. Biarpun nanti ada ijtihadnya Imam Ustukhari dalam madhab syafi'i. Karena tidak ada humus, humusul humus, maka ahli bait Nabi Muhammad boleh menerima zakat. Nah, tidak apa-apa. Cuman sebetulnya kalau kita memberi para habaib zakat, ini sebetulnya kurang menghormat. Beri duit pribadi yang bukan zakat. Ini loh kalau kita mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan diberi duit zakat. Nih Bib, ini duit zakat. Loh. Biarpun menurut pendapat sebagian ulama sudah diperkenankan karena tidak ada pembagian khumusul khumus, harta rampasan perang sudah nggak ada. Khumusul khumus itu seperlima dari rampasan perang, itu seperlimanya lagi dibagi untuk ahli bait Rasulullah. Ini sudah nggak ada, nggak ada perang nggak ada imam, nggak ada khalifah. Maka mereka nggak dapat. Kalau tidak diberi dari zakat semakin larat. Akan tapi sebetulnya kalau kita ingin memberi zakat kurang menghormat, kurang menghargai. Baik. Jadi jangan diperlebar urusan ini. Biarpun ada fatwa-fatwa akhir zaman, itu sebetulnya itu adalah fatwa sembilan kecil fatwa dari ulama yang sedikit, akan tapi subhanallah madorotnya banyak ini. Orang fakir tetap fakir di kampung kita. Gara-gara kiainya, apalagi sampai nanti, kadang-kadang kalau sudah ini diperkenankan, di nomor satu kan, kalau memang kita harus mengambil pendapat kiai boleh nerima zakat karena kekiaiannya, itu nanti kapan? Setelah fakir miskin terpenuhi ada sisa zakat gimana? Bukan kiainya dulu baru fakir miskin. Salah tuh. Seandainya kita harus mengambil bahasanya pendapat lemah, kiai dapat. Itu kiai urutan nanti. Fakir miskin dipenuhi dulu, diperhatikan anaknya, sekolahnya kayak apa. Baru setelah itu ada lebih, baru karena masalah kiai masuk ini adalah ijtihad. Dan ijtihadnya orang akhir zaman dan itu adalah kecil sebagian ulama. Bukan malah diutamakan kiainya dulu dapat sebagian tradisi lagi guru ngaji dan sebagainya. Maka ini yang harus diperhatikan. Mohon maaf, nah, mungkin harus seperti ini karena ada tradisi sebagian kota ini adalah kasihan orang fakir orang ini. Baik. Kemudian eh, masalah hadis apa ya hadis kontemporer, hadis klasik itu. Karena hadis Nabi SAW itu adalah nggak ada yang klasik. Semuanya cocok dari masa ke masa. Jadi tidak ada kontemporer semuanya. Nabi Muhammad yang berucap 1400 tahun yang lalu seperti seolah-olah berbicara pada hari ini. Itu keistimewaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada hadis klasik itu nggak ada. Jadi hadis Nabi semua adalah sesuai dengan masa zaman dari masa ke masa sampai akhir zaman Nabi Muhammad pembicaraan beliau adalah selalu sesuai. Cuman kalau maksudnya kita perlu jelas-jelaskan maksudnya seperti apa. Ya, wallah alam, kita belum jelas perlu tanyakan kalau mendengar kalimatnya kita baru faham maksudnya apa pembagian. Atau mungkin begini ya, hadis Nabi berkenaan dengan kita tidak biasa dengan gaya berdalil-berdalil. Yang jelas Al-Qur'an Waqra'u mataya min minal Qur'an. Bacalah yang ringan dari Qur'an itu di dalam salat. Kemudian di dalam hadis nanti kita itu membaca Al-Quran, fadilahnya membaca Al-Quran disebut dan itu tidak ada batasannya. Ini besok insya Allah pertemuan fadilahnya membaca Al-Quran, baik dengan wudhu di luar wudhu. Nah nanti dan itu tidak ada ketentuan bahwasanya haram di sini. Ulama membahas kalau kita lagi buang air besar itu gimana hukumnya? Membaca zikir dan ayat Al-Quran waktu kita lagi jongkok di, di tempat buang air itu hukumnya makruh. Lagi jongkok, lagi siap buang air, kok kita menyebut zikir kepada Allah hukumnya makruh. Lagi jongkok saja. Makruh. Kalau di saat lagi buang air, baru haram. Karena apa? Anda melakukan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Maksudnya sesuatu yang tidak baik secara lohir Langsung waktu buang air mengucapkan kalimat-kalimat baca itu adalah menghinakan Al-Quran. Lah itu jelas. Kalau kita tidak dalam posisi jongkok, itu bagaimana di kamar mandi? Kalau kita lagi tiba-tiba ya, karena mungkin kebiasaan atau tidak senang berzikir, ucapkan kalimat zikir. Dan selagi tidak dalam keadaan posisi jongkok, mengatakan subhanallah. Membaca, apalagi menyiram bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Tidak sampai derajat haram dan tidak ada ulama satupun yang mengharamkan ini, urusan kamar mandi ini. Tapi urusan jongkok di tempat WC itu yang dibahas. Sebab sebagian kamar mandi itu bukan untuk buang air juga, kadang-kadang kan begitu dan tempatnya berbeda. Nah ini jadi itu masalah e, membaca Al-Quran di kamar mandi itu adalah bukan diharamkan. Artinya bukan diharamkan ini, mana yang lebih bagus? Antara baca Quran di masjid sama di kamar mandi, ya bukan bandingannya dong. Masjid dengan kamar mandi. Cuman bandingannya begini, daripada saya bengong, mendingan gimana? Ayo, zikir dong, baca Al-Quran. Ya. Atau dengan kalimat yang lain, tafakur, atau dengan tafakur boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran, yang jelas di kamar mandi membaca Al-Quran bukan sesuatu yang diharamkan. Kecuali ada orang ini merendahkan. Saya tidak mau baca Al-Quran kecuali di kamar mandi. Ini jelas jelek niatnya. Jelas, beda ya. Jadi dalam keadaan tertentu Anda di kamar mandi, Anda mau mandi besar. Tempatnya di mana? Di kamar mandi. Bagaimana Anda menjalankan sunnah mandi besar? Yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Bagaimana? Dan tidak ada mengucapkan dengan hati, tidak dengan lidah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Anda di kamar mandi. Al-Quran yang Anda baca. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim waktu kita berwudu sunnah. Ya, ini adalah ada di dalam uh, pendidikan ilmu mandi besar wudu itu adalah kita disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu ada. Jadi ini adalah keterangan masalah itu agar tidak salah paham bukan berarti begini bunyinya. Bacalah Quran di kamar mandi. Oh bukan. Ini hanya kita berbicara tentang gimana kalau kita membaca kalimat atau Al-Quran di kamar mandi. Dan ini keadaan kadang-kadang subhanallah. Mendesak. Sholat di kamar mandi, hukumnya gimana? Sampai derajat wajib. Ini ada cerita orang di Jerman, kenyataan ini. Di Jerman itu subhanallah. Kalau izin sholat pasti dilarang dan dimarahi. Tapi kalau izin ke toilet diperkenankan. Ya, akhirnya apa? Gimana hukumnya sholat di kamar mandi? Ya wajib bagimu. Kalau tidak tidak sholat, membahas saja dah di kamar mandi membaca Al-Quran atau tidak nanti. Ternyata bukan saja boleh menjadi wajib melakukan sholat di tempat itu. Karena dia sudah terlanjur ikatan kerja, pulang nggak bisa. Kalau mau sholat pasti dimarahi. Tapi kalau izin mau ngerokok keluar dari AC sama ke toilet itu boleh. Subhanallah. Nah, ini ada kasus satu teman minta petunjuk gimana saya itu kalau lagi kerja itu pasti ngelewati waktu sholat asar sama zuhur karena kerjanya sampai sore. Gimana sholat saya? Ya sholat di luar sebisa mungkin. Nggak mungkin. Tempat tidak ada. Pasti ketahuan saya. Ada satu tempat kamar mandi. Dan juga kamar mandinya gede. Di sana bukan kayak kamar mandi tempat kita. Gimana hukumnya sholat itu? Wajib sholat di kamar mandi. Baca Al-Quran atau tidak? Baca Al-Quran. Jadi ya. Nah, di kamar mandi sholat bawa tak kecil. Bahkan karpetnya pun kering. Nah ini dan sah sholat di situ, tidak ada. Siapa yang berani mengatakan haram sholat di sini? Bisa nggak sholat orang ini? Ini kasusnya orang semacam ini. Dan ini tidak satu orang. Banyak yang kayak begitu punya kasus kerja di tempat lain. Ada salah satu juga, uh, ya salah satu pengiring, salah satu artis di Malaysia. Ya gitu cerita. Waktu saya ngiring itu betul. Kalau sudah saya izin sholat mesti rame. Orang fasek ya. Tapi kalau saya izin rokok Ya, sama kamu keungkapan sudah pasti boleh. Cuman itu kasusnya tidak seperti ini orang yang kerja, sebab kerjanya itu, ceritanya itu adalah masuk lingkup begini. Jadi sudah paker, kemanapun dia ya ketahuan, ngapain dia. Kalau keluar untuk sholat pasti dilarang. Coba bagaimana? Sholat di kamar mandi, nggak apa-apa. Hukumnya wajib. Nah, bukan berarti sholatlah engkau ke kamar mandi, keadaannya kayak di pondok. Nah, ini orang aneh. Ini ada kasus-kasus tertentu. Ada salah satu anaknya pastor yang masuk Islam lihat salat salatnya di kamar mandi. Sebab apa? Kalau salat itu bakal dipukuli oleh orang tuanya. Ada satu satu satu cerita anaknya pastor di Indonesia yang yang kalau dia melakukan salat bisa. Jadi dia salat melakukan salat selalu di kamar mandi sampai dia itu ngerti ilmu kuat. Jadi salatnya kalau pagi saya masih bisa salat karena papa mama selalu lari pagi. Jadi anak kontrol. Kalau papi papa mama lari pagi. Ini. Tapi suatu ketika pas saya pikir lari pagi, saya lagi sholat. Di saat sholat kok pulang mendesak. Akhirnya tanya ngapain lu nungging-nungging begitu ditendang. Oh kamu sholat ya lah mulai itu diusir. Ada satu namanya lupa kita. Jadi sholatnya di kamar mandi ya demi keselamatannya dahulu. Jadi kalau haram baca Quran apalagi sholat. Astagfirullahaladzim. Nih. Buya Yahya mengizinkan sholat di kamar mandi. Ini kan orang memotong kalimat ini adalah picik menyuruh sholat di kamar mandi. Nah, ini termasuk ini yang dibawa oleh sebuah radio yang suka mencaci maki orang itu disebutkan ada yang mendengar katanya itu Buya Yahya sholat masak sholat di wc apa baca Quran di WC ini kan kurang ajar dengan Al Quran coba kasus ceritanya itu seperti apa kan begitu baik ini saja insya Allah adapun masalah sholat taraweh sholat taraweh itu eh sholat ya bukan sholat taraweh kayaknya sholat kenapa harus pakai taraweh sholat saja <laughs> Sob barisan ya. Sebaik-baik barisan adalah harus rapat. Cuman kita itu mengajak orang jangan dipaksa. Dia mereka khususnya orang nahdini itu orang yang suka tahlilan sama tawasulan. Tawasulannya mah bener, tahlilannya bener. Cuman itu aibnya, celanya, jeleknya itu kalau nyusun barisan paling jelek. Itu mohon diakui saja sudah. Kenapa kok nyusun barisan yang rapat nggak bisa? Itu sunnah Nabi kok dihilangkan. Itu sunnah Nabi, nabinya orang NU. NO. Ya ya. Ini mohon maaf, ini harus diperhatikan urusan urusan sop ini yang rapat, yang bagus. Sawusufakum sampai Nabi Muhammad itu menjelaskan sop sampai di dalam fikih kita. Ikomat itu batal tidak dianggap kalau kita habis komat nggak langsung sholat. Allah Akbar Allah, Allah la ilah ternyata masih guyonan, batal itu. Kesunatan ikomatnya nggak ada. harus komat lagi, sunnahnya komat lagi. Kecuali imamnya sibuk ngatur barisan, nggak lagi. Setelah Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu la ilaha syahadu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Imam Mudra, maju, minggir. Maju, maju, maju. Sampai lama. Itu enggak perlu diulang komatnya. Karena apa? Waktu ngatur barisan itu kayak sudah di dalam sholat. Cuman, kalau kita berurusan dengan orang yang tidak bisa, ya kita maklumi. Kita ini adalah kalau masjid, sholat di masjid kan di tempat-tempat pindah-pindah. Itu kadang-kadang Masya Allah. Jauh-jauh ini. Kita mau tarik sedikit sudah noleh ini. Kelihatan nelohnya marah. Itu tarik sedikit. Noleh. Kayaknya panas mungkin ya. Jadi karena orang nggak ngerti ya maklumi sudah. Akhirnya kita jadi kayak orang yang ngerti sholatnya. Ya jadi jarang-jarang sekalian. Makanya perlu satu ustaz yang tolong barisan itu. Karena ada ancaman dari Nabi Muhammad. Allah Kalau tidak meluruskan rapatkan barisan, Allah akan porak-porandakan hatinya. Ini hadis sahih. Ya ini janji diporak-porandakan hatinya musuhan ini ah itu. Itu hadis sahih, arisan. Ini jarang dipakai kayak begini-begini ini. Baik, jadi ibu ngaturnya ya sederhana, sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya maafkan. Se sebisanya. Jangan sampai kurus. Ya, sampai sampai nginjek jendeknya orang lain juga nggak bener itu. Kayak ngajak perang itu. Sudah dijauhi, tahu jendeknya sakit diinjek lagi. Jadi injek lagi kayak main bola nanti ini ya. Biar saja ya. Kadang-kadang lupa, akhirnya ngakang ngangkang begitu. Karena pengen deketkan ke sana, deket kini. Ngangkangnya itu sudah bukan sunnah, lupa dia. Adakah sunnah sholat ngangkang? Ini orang berlebihan tuh. Ada ya sebagian orang sholat sampai ngangkang begitu karena pengen nempetkan ke sana, nempetkan ke sini. Itu kan ada setan masuk ke sini. Sampai digambarkan jangan sampai ada anjing masuk. Tidak masuk sini lewat bawahnya nanti. <laughs> Dan ini orang lucu ya. Orang lucu itu ilmunya ilmu yang penting kayaknya sunnah Nabi, tapi lucu. Sunnah yang lainnya dilupakan. Ngangkang bukan sunnah Nabi. nggak pantas tuh sholat. Ada. Jadi itu baik. Cuman jelas merapikan barisan itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tanya akan jual beli sah atau tidak? Mau beli kambing betina, satu ekor harga sejuta lima ratus dalam keadaan bunting. Jika tidak bunting harganya bisa lebih murah, sekitar sejuta tiga ratus. Sah atau tidak jual belinya? Sah saja, kenapa tidak? Yang penting bukan beli anaknya saja. Yang tidak diperkenankan saya membeli kambing yang ada di perutnya itu. Nggak sah karena tidak bisa dilihat. Tapi kalau membeli, membeli kambing yang hamil tidak ada masalah. Kalau harganya dinaikkan tergantung Anda mau atau tidak Jadi masalah menaikkan harga tidak ada masalah. Fikihnya kan jelas. Jadi masalah kalau tidak bunting Harganya memang lebih murah. Iya jelas, kalau memang sama ya rugi dong, sudah bunting. Tunggu aja. Jadi yang tidak boleh itu kita membeli isi perutnya. Dalam fikirnya nataj itu itu. Isi perutnya nggak boleh. Jadi aku beli kambing yang ada di perutnya ini. Karena apa? Syaratnya jual beli itu barangnya harus dilihat. Nah ini kambing sudah terlihat. Jadi Anda pun menambah, saya nggak mau sejuta lima ratus, saya beli dua juta. Juga boleh tuh. Ditambahin sendiri. Jadi masalah harga nggak penting, yang penting Anda membeli sesuatu yang sudah Anda lihat secara benar. Yang nggak boleh di dalam PK itu membeli sesuatu yang belum terlihat yaitu isinya. Isi perutnya itu. Baik. Kalau janji iya, nanti kalau lahir saya beli loh ya. Baru kalau setelah lahir dibeli nanti baru sah seperti itu. yang sesuai dengan puasa. Ini yang mana? Yang kemarin mana? Ini, ini. Saya mau tanya ada nyamuk, darah nyamuk. Darah yang dimaafkan di baju, di mukena saya. Ada darah nyamuk karena sudah tahu ada darah nyamuk. Apakah harus dicuci dahulu? Tidak. Darah nyamuk itu adalah dimaafkan kalau sedikit. Kalau darah nyamuk itu dimaafkan kalau sedikit ada di dalam baju. Sedikit itu artinya kurang dari kuku. Jadi dikembalikan kepada uruf para ulama uruf. Selagi gedenya darah nyamuk itu adalah tidak segede kuku, bahkan ada yang mengatakan satu dirham. Kalau darah nyamuk belum ada segede ini, maka masih dimaafkan itu. Darah nyamuk. Bahkan biarpun dengan sengaja, kalau sedikit di, dimaafkan. Tapi kalau banyak menjadi tidak dimaafkan. Itu adalah tidak sengaja. Itu yang sengaja. Kalau tidak sengaja, nah ini, ini ada pembahasan masalah sengaja atau tidak sengaja. Darah nyamuk itu selagi sedikit, biarpun itu sengaja, sedikit itu dimaafkan dimaafkan. Lah ukuran sedikitnya itu para ulama mengatakan uruf dikembalikan kepada uruf. Uruf itu susah. Ada yang mengatakan sebiji jagung, kedua sebiji sebesar kuku, yang ketiga sebesar dirham. Sampai ada yang mudah setelah pak tangan. Waduh, ada darah nyamuk segede itu. Jadi itu adalah tidak usah dicuci pun adalah sah dan tidak apa-apa dan dimaafkan. Mem Ini ibu yang kemarin yang bertanya ini yang masih takut-takut ya dari lemah abang. Ada takut misalnya kayak perang di dalam dada saya kayak ada yang bisikin. Ini ibu sudah kasih tahu kalau ibu dengar omongan kita yang pertama itu tidak akan datang lagi. Bisikan itu godaan. Tidak ada yang bisikin. bisikin itu suami, anak itu bisikin benar. Orang mati nggak bisikin kok iseng banget ngapain orang mati datang ke kita. Ya jin itu ngapain juga iseng-iseng urusan sama kita. Jadi tidak ada itu, itu bohong ya. Kalau ada orang ngomong ada di dalam ibu ada jinnya ribu, itu bohong itu. Tidak usah dipercaya. Ngapain jin bisik-bisik? Jin itu juga punya keluarga itu, bisik-bisik sama keluarganya itu nanti. Jadi tidak ada jin bisik-bisik ke ibu ngapain tuh iseng aja ya. Was-was setan tuh maksudnya godaan jin dan manusia. Itu bukan seperti itu. Goda hati sehingga oh ibu jadi males ibadah. Jadi ini, ini. Jadi kalau bisikan aneh-aneh, ada roh yang masuk ke saya, ini suami saya panggil-panggil, ini itu bohong semuanya. Kalau suami anda adalah ahli surga, insya Allah sudah di surga, ngapain harus ke dunia, itu capek di dunia ini. Kalau ada orang ternyata orang itu jahat, dia urusan dengan dengan kejahatannya di alam barzah, maka nggak ada roh gentayangan datang ke kita bisik-bisik juga nggak ada. Jadi ibu itu bohong, itu bisik itu ada perasaan saya, perasaan saja. Jadi nggak usah dipikirin. Permasalahannya kalau ibu tidak dengar omongan ini, masih mikirin, ya gimana bisa sembuh? Sudah dibilang jangan mikirin, mikirin, itu bohong. Jadi kalau ada bisik-bisik, bohong, bohong, bohong, begitu saja. Itu selesai sebetulnya. Cuman permasalahannya orang kadang-kadang tidak ingin sembuh. Nah kalau masih mikirin, ada orang saya sudah baca Quran ini kok masih gimana bisa sembuh? Wong percayanya kepada dukun. Dengan yang kau kami masih percaya, buktinya bingung sana kemari. Sudahlah percaya dengan ilmunya Rasulullah selesai dan tidak usah bingung. Tidak usah kena was-was itu. Sudah kita sebutkan kemarin. Jadi was-was itu sudah tidak usah didengar, Bu, capek. Itu adalah setan menjadikan ibu malas ibadah, malas dikir, malas ini. Bahkan ada sampai melarang, tidak boleh baca ini. Baca Al-Quran kok nggak boleh. Baca itu sebanyak-banyaknya. Baik. insyaallah ibu diberi kesembuhan oleh Allah dan tidak usah takut. Jamaah terawih tapi setiap pada bacaan surat Fatihah terkadang saya tidak dapat menyelesaikan, menyempurnakan karena langsung ikuti gerakan imam terutama pada rokaat kedua. Surat yang dibaca pendek dan cepat. Demikian juga pada tasyahud akhir. Kalau memang begitu ibu baca Fatihahnya bareng saja. Memang sunnahnya makmum itu membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam. Sunnah tidak wajib. Kalau ternyata imamnya terawih itu pasti Bismillahirrahmanirrahim. Wallahualin amin. Imam aneh. Alif lam mim. Allahu akbar. Ini ya sah tapi kurang keutamaan ini. Nah, kalau memang imamnya model begitu, ibu atau yang penanya baca Fatihahnya langsung mulai awal. Setelah imam baca Fatihah, kita juga membaca Fatihah, biarpun menghilangkan kesunatan mendengar. Tapi itu sah daripada tidak. Sebab kalau orang sempat berdiri dengan imam wajib membaca Fatihah dengan sempurna. Doa apa bagus supaya anak jadi nurut cerdas? Doa di tengah malam. Banyak tahajud itu doa yang menjadikan anak-anak menjadi cerdas itu nanti. Ada orang tertidur sambil duduk, tiba-tiba tidurnya sampai lelap. Saya pernah baca itu membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Yang ingin saya tanyakan bagaimana keadaan seperti itu? seperti orang yang sedang mendengarkan khutbah Jumat atau lainnya. Itu bagaimana mohon dijelaskan. Orang tidur itu membatalkan puasa kecuali tidurnya dalam keadaan posisi duduk biarpun nyandar. Umakinun mak'adahu. Jadi kalau posisi duduk tertidur biarpun nyandar begini itu nggak batal puasanya. Apa? Uduknya nggak batal puasa. Makanya kalau ada orang sholat tertidur ya ya hebat asalkan posisi tidurnya dalam keadaan duduk ya tapi ya, makanya ada orang Masya Allah sholatnya berjam-jam hebat bener nih. Menantu saya hebat sholatnya ini. Rupanya sholatnya ketiduran. Waktu men mertuanya ngelihat tuh lagi ruko. Setelah itu gak selesai-selesai. Sudah dua jam mertuanya masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hebat nih. Rupanya tidur tuh. Jadi kalau memang tidurnya dalam posisi duduk. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Ada orang sholat. Lagi berdiri ketiduran. Nah kalau ketidurannya berdiri. Bah batal wudhunya berarti batal puasanya tapi kalau ada orang tidur berdiri itu hebat sama kayak itik hebat bener orang bisa tidur berdiri tapi cuman ada orang ketiduran subhanallah ang santri ada, yang jungkel kok <laughs> santri sholat jungkel tuh ada wudhubuk oh tidur kalau itu jelas batal karena tidurnya dalam keadaan berdiri baik ini saja bismillahirrahmanirrahim Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna unsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan kami daripada fitnah ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kalimat-kalimat yang kami sampaikan menyakiti hati siapapun ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar jauhkan dari pemah dari pemahaman yang salah. Ya Allah muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Muliakan keluarga kami, muliakan anak-anak kami, muliakan guru kami, muliakan orang tua kami, muliakan santri-santri kami. Ya Allah mudahkanlah urusan dunia kami dan mudahkanlah urusan akhirat kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah, yang bakal berbakti kepada kami, Ya Allah yang bakal membahagiakan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, beri, jadikanlah kami ahli taat di bulan yang mulia ini. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, Ya Allah. Dan jadikanlah kami ahli istiqomah, rindukan kami ke majelis yang mulia semacam ini, Ya Allah. Jauhkan kami dari tempat-tempat yang kotor, Ya Allah. Ya Allah, hilangkan dari kami dengki dan sombong. Hilangkan dari hati kami dengki dan dendam, Ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah muliakan tetangga-tetangga kami, muliakan masyarakat kami, berikan kemudahan dalam segala urusan mereka Jadikan mereka sebab, Ya Allah, pesantren ini semakin maju. Jadikan mereka itu sebab pesantren ini semakin bermanfaat, Ya Allah. Tetangga-tetangga pesantren ini dan semua yang hadir ke tempat pesantren ini, ya Allah. Jadikan mereka sebab-sebab kejayaan, Ya Allah, lembaga ini. Kejayaan dakwah ini. Sehingga mereka bisa bersama-sama menjadi rombongan orang-orang yang kau ridhoi. Yang kau cintai bersama Rasulullah saw Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa guru kami, Ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa murid-murid kami, ampuni ampuni dosa tamu-tamu kami, ampuni dosa para jamaah semuanya, ya Allah. Engkau lah yang maha pengampun. Ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah, dari segala macam penyakitnya. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami yang menghantarkan kepada ridhomu.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 أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك نار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم مون مون دعاء selalu wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh